Ya'khudhu syata mengambil itu serigala kambing al-qasiyata yang menjauh. Fa iyyakum dan hati-hatilah kamu wasyi'abah dengan pecahan-pecahan. Wa'alaikum dan hendaknya kamu bil jamaati dengan jamaah kelompok besar wal dan kelompok yang umum fil masjid ada di masjid dengan berjamaah di masjid Kambing itu kalau gerombolan selamat. Tapi kalau udah mencar dari gerombolan itu yang diincer sama serigala. Serigala itu tidak menyerang menyerang kambing-kambing yang berkumpul bersama. Tapi ketika digertak ada yang melarikan diri menjauh yaitu yang dikejar. Karena itu yang selamat itu yang mau kumpul bareng. Yang mau mengikuti kelompok yang besar. Begitulah juga di daerah Anda yang mau berjamaah, yang mau kumpul sholat Jum'ah itu yang selamat. Yang nggak mau itu adalah berarti kurban serigala manusia yaitu setan. Kalau anak anda nggak mau berjamaah, keluarga anda nggak mau berjamaah, berarti kurban setan. Kalau kepingin selamat daripada setan, ayo ajak berjamaah ke masjid. Lebih lebih lagi urusan akidah, urusan aliran. Jangan cari sempalan-sempalan, tapi carilah kelompok besar ahlus sunnah wal jamaah. Ya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sami'an nida Siapa orang mendengar itu man an-nida'ah adzan Farighon dalam keadaan kosong bukan sibuk, bukan dokter yang lagi ngoperasi pasien, bukan anak yang lagi ngeladenin orang tua, bukan ibu-ibu yang lagi ngomong anak kecil, bukan pemadam kebakaran yang lagi mematikan api kosong, nggak ada kesibukan Sohihan sehat Kaki nggak lumpuh Tidak diinfus di rumah sakit Sehat Falam yujib tapi tidak menyambut panggilan adan tetap dongkrong muka TV present tetap main kartu fala salata lahu maka tidak ada salat bagi itu orang artinya apa enggak dihitung salat yang baik enggak dihitung salat yang sempurna salat ala kadar Lain kalau tengah-tengah ngoperasi dengar adzan, ditinggal ngoperasinya sholat berjamaah. Dedel gape pasiennya. Pemadam kebakaran ketika ada kebakaran tengah-tengah nyemprot ada adzan ditinggal. Waduh, kosong gape rumahnya. Kalau memang dia lagi sibuk diperlukan, bolehlah dia punya alasan saya nggak bisa berjamaah karena ada tugas. Tetapi kalau memang tidak ada, tutuplah sementara tuku kamu. Tinggalkan sementara kesibukan kamu untuk menyambut panggilan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Begitu yang baik. Orang kalau mendahulukan urusan sholat pak Menomersatukan urusan sholat Urusannya dia tadi itu dinomersatukan oleh Allah sholat nggak berani sholat dulu ada orang mau bayar satu miliar maaf pak ya sholat dulu ada orang mau kulaan maaf pak ya sholat dulu insya Allah urusannya dia nomor satu paling selesai sholatnya nanti urusannya dulu sholatnya apa katalah nanti Suatu saat kalau dia dapat musibah nggak selesai-selesai urusannya. nggak selesai-selesai urusannya. Habib, saya ini kalau doa kok nggak mustajab ya. Sholatnya inti gimana? Langsung cepet nggak? Ayya ala sholat berangkat atau sebelum azan udah siap di masjid. Kalau sholatnya benar, insya Allah mustajab binti. Asal didukung dengan makanan halal. Anu Habib, sholatnya saya, hayya ala sholat. Empat jam setelah itu baru. Loh, inti nggak langsung spontan. Ya doanya inti nggak langsung spontan gitu. Paham ya? Cuma jangan ngawur. Wah, jangan langsung oboh wakbar. Ada acara di masjid itu ada acara masih azan langsung berdiri sendiri Allahu Akbar. Itu bukan sholat di awal waktu tapi sampel itu namanya. Lagi orang ribut rame dia sholat di keramaian, tidak benar itu. Yang dimaksud bukan sholat ada di mana-mana, maksudnya datang ke masjid menghadiri berjamaah ada di mes masjid, begitu maksudnya. Di tengah-tengah perapatan, waduh sholat, Allahu Akbar. Penyet kamu kena tronton. Bukan begitu maksudnya. menyambut adan dalam arti berangkat ke masjid untuk melaksanakan berjamaah berjamaah Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sami'an nida siapa orang yang mendengar adzan Falam yamna'hu maka tidak mencegah dia itu man minit tibai daripada mengikuti itu adan uzrun udur enggak ada halangan untuk dia berangkat ke masjid enggak ada halangan aman jalannya enggak ada perang enggak ada perampok enggak ada yang mengancam kakinya juga sehat bukan lumpuh nggak ada kena asam urat nggak ada uzur dia dengar adzan tetap dia nggak menghadiri lam tukbal tuh nggak diterima solatnya cuma bukan nggak diterima solatnya ini nggak sah bukan maksudnya kenemenen gitu loh keterlaluan ada seorang sahabat yang bernama Ibn Ummi Maktum. Dia buta, buta. Rumahnya agak jauh dari masjid. Kemudian gak ada yang nuntun dia pergi ke masjid. Minta izin sama Rasulullah sholat di rumah. Ya Rasul, sholat di rumah diizini ya. Saya buta Rasul. Gak ada yang nuntun, takut nanti kejeglok masuk parit, masuk sumur. Saya nggak tahu jalan ya Rasul, buta. Oh iya kata Rasul. Boleh. Ketika Ibn Umi Maktum tadi itu mau pulang bergegas pulang dipanggil lagi sama Nabi, sama Nabi. Dengar adzan kak ente? Dengar ya Rasul, idan faajibhu. Kalau gitu nggak ada, nggak ada alasan kamu sholat di rumah. Berangkat walaupun buta. Yang buta disuruh berangkat sama Nabi. Apalagi yang melek ini. Apalagi karena ngelihat TV. Waduh, tambah ada alasan sama sekali. Nah. Wa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Dan berkata Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai Abu Sa'id Al-Khudri. Idza ra'aitumur rajula jika kamu menyaksikan, melihat seseorang ya'tadu yang biasa, terbiasa al masjid mendatangi masjid dalam hati rajin sholat berjamaah fashhadu lahu maka saksikan lahu untuk itu ar-rajul bil iman dengan keimanan. Kalau udah kelihatan orang biasa, rajin, istiqomah, sholat berjamaah di masjid, saksikan dia orang beriman. Jelas mukminnya ada, tapi rajin berjamaah. tapi kalau nyanggong sandal, cari lengenya sepeda motor saksikan itu pencuri al-malingu Masya Allah memang orang itu senang dengan masjid itu karena imannya saudara senang bal-balan itu karena fisik karena badan Orang bisa bekerja karena badan, tapi orang pergi ke masjid karena i, iman. Kadang-kadang badannya sehat, nggak bisa pergi ke masjid, kakinya seperti lumpuh kalau pergi ke masjid. Sholat Jumat itu loh, masjidnya masih longgar, cari ada di luar. Kenapa? karena urusannya kakinya melangkah ke masjid itu adalah yang gerakkan i, iman lain kalau sepak bola yang gerakkan kakinya itu adalah bukan dasar iman no masih telosor tangi maning nyosop bangun lagi tapi kalau ke masjid alasannya seribu alasan wetengi waras diwara loro perutnya sehat kalau udah mau masjid mau berjamaah mules saya ngeluh linu banyak alasan tapi kalau urusan dunia wah berangkat urusan bal-balan berangkat naudzubillah min Nah. Qala Allah Azza wa Jal berfirman Allah Subhanahu wa taala Innama ya'muru masajid Allah hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah yaitu orang yang beriman kepada Allah Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat wa aqamas salah dan mendirikan salat wa ataz zakah dan dia mengeluarkan zakat walam yakhsha illallah dan tidak takut kecuali kepada Allah yang memakmurkan masjid makmurkan masjid itu bukan berarti bangun tok bukan hanya bangun bangun masjid tapi tidak pergi ke masjid wake yang memamurkan masjid dengan ibadah wah jarang itu syaratnya ciri-cirinya kuat imannya kepada Allah dan hari kiamat ciri-cirinya rajin sholat rajin mengeluarkan zakat dan dia tidak takut kecuali Allah itu sifatnya aulia wong wali wong sing seneng makmurkan masjid itu jadi kalau sampean kepingin orang wali bukan wali itu yang gedek-gedek ini jenggote karat-karit ngiler kukune dawa gudali sak meter itu duduk wali orang wali itu orang pilihan wong setengah sampel di wali ini banyak orang-orang kadang-kadang mengidentikan waduh wali jadi lek gendeng wali wali itu orang sempurna pak orang yang punya pangkat di sisi Allah orang yang suci dohir dan batin karena dia tadi itu rapi dia tadi itu siwakan bersih giginya ngelakukan yang sunnah sering kena wudhu mukanya tadi itu berseri-seri kebiasaannya adalah ibadah kepada Allah tidak tahu wudhu wali tidak tahu sembahyang wali wali rek wali model begitu tuh ya apa sampean itu melecehkan itu sama dengan ada orang setengah sampel jenderal wong itu menteri itu. Nah benar begitu. Karena itu hati-hati. Jangan mewalikan orang yang gak wali sampean. Itu tambah ngeracu itu namanya. Hah? Wali itu orang yang istiqomah. Wali itu orang yang takwa. Wali itu orang yang soleh. Wali itu menjaga yang wajib Wali itu jaga jauh dari yang haram. Wali itu rajin sholat berjamaah. Wali itu rajin baca Quran. Wali itu adalah orang yang giamulel kalau malam hari. Begitu wali. Hati-hati. Leperkara perkara orang tadi itu iso nebak. Orang tadi itu bisa sulap bisa terbang, bisa ngekece di laut misalnya, belum tentu wali, Pak, belum tentu wali. the iku akeh arek cilik-cilik sing iso. Itu bisa permainan jin. Itu bisa lewat sihir. Macam-macam. Pun berang model begitu-begitu, ya. Dole wong sing normal-normal loh sing ndak normal ngono. Ah. Inilah yang disabdakan oleh Allah. Inilah yang difirmakan oleh Allah. Yang beriman kepada Allah hari kiamat, yang rajin sholat, yang rajin sholat berjamaah di masjid, itulah yang istimewa, saudara. Hah? Itulah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup sing neko-neko tadi itu, hati-hati. Nah. -hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al masjidu masjid itu baitu kulli taqi, rumah setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa kepada Allah, baitu kulli taqi. Masya Allah. Kalau posyandu tempat orang yang menjaga daerah ya, lingkungan. Kalau kafe tempat orang yang marung. Kalau diskotik itu adalah tempat orang yang lupa kepada Allah. Kalau orang yang bertakwa tempatnya nyanggong di mana? Ada di masjid. Ada di masjid. Baitu kulli taqiy tempat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takaffalallahu dan melindungi Allah Subhanahu wa taala liman kanal masjid bagi orang yang ada masjid itu baitahu rumahnya itu man birauhi dengan kesenangan warahmati dan rahmat wal jawazi dan melampaui atau melalui ala siroti di atas jembatan sirat ira ridwanillah menuju ke ridho Allah subhanahu wa ta'ala ila jannah ke surga Allah masjid itu tempatnya orang bertakwa dan Allah sudah menjamin bagi bagi yang masjid menjadi tempatnya dia dengan kesenangan dijamin uribe seneng sampai akhirat selalu dalam lindungan rahmat Allah dan dijamin nanti melalui jembatan sirat selamat masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala paham tidak sampean masjid jadi rumah itu masjid jadi rumah itu sering di masjid. Waktunya hampir semuanya di masjid. Bukan berarti mau bantal kasur di masjid. Jagongan di masjid, bukan begitu maksudnya. Dia kalau ada di masjid Habib Asar itu sholat di masjid keluar isak Habis isya dia makan tidur jam luru di masjid kita di subuh. Keluar setelah sholat duha. Setelah terbit matahari. Sebelum dohor jam 11 ada di masjid etikaf. Sholat berjamaah di masjid. Terus begitu. Waduh. Masjid menjadi rumahnya. Rumah cuma sementara dok. Orang-orang yang bertakwa itu Masjid itu ibarat hutan bagi burung Seneng Gimana kalau burung di hutan? Ngoceh terus Dia tadi itu seneng Ada di hutan Begitu juga orang bertakwa Masuk masjid tadi itu Waduh lapang dadanya zikir terus baca Quran sholat sibuk terus tapi bagi orang yang munafik masjid itu seperti kurungan kurungan bagi burung bingung terus gimana burung ada di kurungan sini telok nih jobodo cari jalan keluarnya kadang-kadang dasi untuk untuk kadang-kadang sikile ditekno. Dia berusaha untuk kabur daripada kurungan. Kalau ada kesempatan keluar, keluar miber wis ngedo. Begitulah begitulah orang munafik itu. Kalau ada di masjid engko sikile ana di jopo, Medongkrong. Omong-omongan. Engko ndasi ana di si sikile ana di jeruk. Bukan menghadap kiblat delok ana ning jopo. Kapan metu? Kalau bukan wayai salat ada di masjid jagongan. Tapi kalau sudah hayya 'ala shalah mulai nyoman untuk TV. Racunan mari wong ngono ya. tepat sama sekali model begitu. Lihat bagaimana urib seneng Selalu dalam rahmat Allah Nanti melalui jembatan sirat Dengan selamat masuk surga Allah Lu kurang apa sampai Kurang apa kalau gini-gini Kurang sumpek mungkin ya Kurang susahnya sudah Wis urip susah ndak sholat berjamaah. Nah, bangun. Nah, diniati sholat berjamaah. Diramaikan masjid. Diajak keluarganya menjaga berjamaah. Biar seneng dunia sampai akhirat. Bahagia dunia sampai akhir akhirat. Hadirin sekalian rahmatillah Allah. Insya Allah hari Selasa ya Ashura ya hari Selasa Insya Allah Ashura disunahkan puasa Rasulullah menyatakan puasa Ashura itu mengampuni dosa setahun coba sampai hitung setahun mulai Ashura sampai Ashura berapa kali mencicil melihat haram Berapa kali dengarkan musik kupingi? Berapa kali banyak berbuat dosa? Ah, kesempatan, kesempatan. Bagi Anda yang masih kuat puasa, puasa biar dilebur dosa-dosa kita. Kiro-kiro, kira-kira. Kalau sampean tangannya sampean itu kena tembelek setahun digobrot dibersihkan dengan rinso sak kilo tidak kira no hilang mungkin pabrik rinso dintek no gobrot tidak menghilangkan baunya mungkin itu lah dosa ini loh yang ngerusak yang ngotori iman hati kita ini itu perlu dibersihkan luwe menjijikan daripada alhamdulillah kotoran Hah? lebih menjijikan daripada tembelek pak dosa itu setahun sapiro itu kalau dihitung itu nah kesempatan kesempatan daripada sampean masuk kuburan bawa dosa banyak daripada nanti di hari kiamat sampai diadili sama Allah karena dosanya banyak kesempatan puasa satu hari bisa mengampuni dosa setahun Alhamdulillah diajak puasa keluarga semuanya diajak buah puasa puasa Asyura ini bahkan bukan orang Islam tok yang puasa orang Yahudi, orang Nasoro juga puasa tapi di zamannya Nabi Bahkan orang-orang musyrik Arab juga puasa. Tapi zamannya Nabi. Pernah Rasulullah masuk kata Madinah dilihat orang-orang Yahudi puasa. Puasa apa kata Nabi? Kenapa mereka puasa? Anu ya Rasul, karena Allah najja nabiyahum wa alaka aduwahum Fir'aun wa junud wa junudahu. Ya Nabi, uh, karena Allah menyelamatkan nabi mereka itu Nabi Musa dan mencelakakan, menenggelamkan Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Mereka bersyukur karena itu nenek moyangnya mereka selamat. Kata Nabi, "Nahnu aula bi Musa minum. Wah, kalau untuk menghormati Nabi Musa, bukan mereka orang Yahudi, kita orang Islam harus lebih menghormati Nabi Musa karena mereka mengganggu Nabi Musa bahkan mengkhianati Nabi Musa akhirnya Nabi puasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa fasamahu wa amara bisyami loh orang Kristen sekarang orang Nasoro sekarang kok tidak puasa Syurabib katanya puasa orang Yahudi sekarang kok nggak puasa Syurabib Katanya mereka puasa lah, bukan ukuran, Pak. Orang Nasoro, orang Yahudi itu berubah-ubah memang. Jangan yang zamannya Nabi dengan yang sekarang, 10 tahun yang lalu dengan sekarang banyak yang berubah kok. Mereka itu banyak berubah-berubah. Coba sampai tak ajak mikir. Zamannya Nabi ada Injil bahasa Indonesia? Tidak ada. Injilnya sekarang bahasa Indonesia. Wake. Zaman dulu nyanyinya apa pakai organ? Tidak, sekarang pakai organ. Lah, mereka banyak berubah-berubah. Kalau dulu puasa, sekarang tidak puasa. Terus macam-macam kalau yang berubah. Kalau dihitung wakil. Karena itu bukan ukuran, harus sama zamannya Nabi dengan sekarang. Ah. Yang jelas udah ada nasnya disunahkan puasa hari Asyura tanggal 10 hari Selasa insyaallah ya. Cuma Nabi punya rencana supaya nggak sama orang Islam yang puasa hari Asyura itu dengan orang Yahudi dan Nasoro maka Nabi punya rencana sembilan dibuasai kata Rasulullah lau begitu ila gabilin la asumman natasik. kalau aku masih ada tahun yang akan datang si urip tanggal 9 tak puasai kata Rasulullah biar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasoro saat itu maka Allah mentakdirkan kepada Nabi lain Allah mentakdirkan Nabi meninggal di tahun itu sehingga tidak menangi tahun berikutnya cuma kesunahannya tetap bagi umat Muhammad tanggal 9 untuk buah puasa disebut hari Tasu'a di hari itu dianjurkan untuk supaya ziarah kepada orang-orang soleh ziarah kepada orang-orang dekat kepada Allah minta doa lewat waktu ziarah di hari itu juga dianjurkan untuk perhatian sama anak yatim khairu buyutin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa syarru buyutin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih sebaik-baik rumah kalau ada anak yatim diperlakukan baik sejelek-jelek rumah adalah kalau ada anak yatim diperlakukan jelek oleh orang yatim yang mampu-mampu seneng no hadith man masaha ala ra'si yatimin falau bi kulli sya'ratin marrat 'alayha yadu hasanah Siapa orang yang mengusap kepalanya anak yatim di setiap helai rambut yang dilalui oleh tangannya pahala. Tapi ojo ke usap-usapan do kadang-kadang anak yatim diusap ambek uang sak desa budak arek iku sesuai maksudnya sayangi anak yatim senengi anak yatim bahagia kena anak yatim anak yatim itu yang bapaknya mati bukan minggat kadang-kadang kita bingung yatim ini beb mana bapaknya mati boten ke Malaysia aja Anak yatim itu yang belum balik. Saya yatim, Beb. Aku yo yatim. Bukan begitu anak yatim itu belum balik. Tuwek-tuwek aku yatim. Yatim antik Jenengi kok. Nah. Cuma sampean kalau bantu anak yatim ojo diniati kayak yatim dok lima puluh ribu diberikan anak yatim sampai kasihkan kepada yang mioro anak yatim diberikan beras makan juga orang yang miara tadi itu waduh berarti makan harta harta anak yatim nanti dosa nanti dia wah masuk neraka sampean apa mem membiarkan orang-orang Islam banyak yang disiksa nanti oleh Allah nanti dari kiamat. Niatono bantu anak yatim dan orang yang memelihara anak ya anak yatim. Ngono lho. Jadi iso dipangan pisan. Paham ya? Jadi jangan niat gara yatim loh ya. Soro nanti ya apa caranya ini? Hah? Wis niatono untuk anak yatim dan yang membantu anak yatim. Baik. Kemudian di hari itu juga tausiah alal iyal. Tausiah alal iyal membuat kebahagiaan kepada keluarga. Pelonjone tambahno. Yang mampu ya, yang mampu. Yang biasa istiqomah tempe tahu yang biasanya belanjanya 20 ribu lah iso satu sewu dino iku tok ae wis meni balik maning 20 ribu dah apa-apa kalau punya duit dibuat seneng keluarga e. waduh kok no buah-buahan dibelikan sate dibuatkan misalnya gulai seneng keluarganya tapi jangan oh gitu beb ya Insya Allah saya harus belikan sate sama keluarga nyolong tidak benar utang ya jangan untuk nyenengkan keluarga tapi dengan cara yang halal bukan Valentine pacaran sampai meteng gara-gara Valentine kalau ini tidak ini dengan keluarga untuk berbahagia wah hebat Hah. di hari Ashura itu juga meninggalnya Sayyidina Husain cucu Rasulullah dengan kejadian yang sangat tragis wah kalau begitu hari itu ya kita harus susah ya enggak ada bukan hari untuk susah tidak cuma kalau memang mendengarkan ceritanya Sina Husin ya pilu memang cucunya Nabi diperlakukan seperti begitu pilu cuma dilarang kita ngadakan acara-acara yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi acara-acara yang bertentangan dengan ajaran Nabi geblok-geblok awak menyakiti awak menyakiti diri sendiri sampai cepit no tangani sampai itu waduh duso ambil dom itu peniti dicocoi, itu dosa haram itu hukumnya apalagi sampai berbuat ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat awas hati-hati boleh kamu tadi itu mengenang Sayyidina Hussein ya Allah meninggalnya Sayyidina Hussein no Quran bagus berzikir kepada Allah istighfar bagus senang Sayyidina Hosen begitu kalau mau anda ah, kelem gelem jangkemi cerit-cerit mau eh tidak benar ini nah karena itu tidak usah ikut acara model-model begitu ya kalau anda mau menghargai Sena Hosen ayo kita hidupkan semangat Sena Hosen dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah akhlaknya Rasulullah Hah? kita beribadah kita mendoakan Sayyidina Hussein kalau perlu kita hatamkan Al-Quran hari itu Hah? untuk untuk kita hadiahkan amalnya pahalanya kepada Sayyidina Hussein misalnya wah itu bagus positif kalau begitu bagus tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran agama. Nah, mudah-mudahan Insya Allah kita semuanya panjang umur ya. Sehat walafiat. Nanti Insya Allah ada di hari Selasa kita puasa ya. Kita puasa, hari Senin juga kita puasa ya Mudah-mudahan insyaallah sebagaimana Allah memberikan pertolongan, kemenangan kepada para nabi-nabi yang dahulu dan musuh-musuh para nabi dicelakakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya dapat kemenangan juga. Dapat kebahagiaan juga berkat hari Asyura insyaallah yang rizki, rizkinya seret mudah-mudahan karena dia tadi itu di hari Ashura berpuasa ibadah kepada Allah akan jadi lancar yang sakit lorot susah dok mudah-mudahan berkat Ashura insya Allah sehat terus langgeng bahagia terus amin Allahumma amin amin Allahumma amin